Tentang masalah inkarul munkar. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-10. قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر حديث ينبسط عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata Istazana rabbun min al-yahud على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن meminta izin rahtun sejumlah orang jumlah tiga sampai sembilan itu rahtun ada sejumlah orang dari Yahudi meminta izin menemui Rasulullah SAW. Fakalu lalu mereka berkata, as assalamu alaika. Assam, bukan salam, tapi assamu alaika. Assam maknanya adalah halak, kebinasaan atas engkau. Fakultu, maka saya kata Aisyah menjawab, Hal alaikum islam wal la'nah. Sampai sama Aisyah. Bahkan atas kalian kebinasaan dan laknat. Faqala maka berkata Rasulullah Alaihi SAW, Ya Aisyah, Inna Allah rafiqun yuhibbur rizqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah rafiq, dan maha lembut, santun. Yuhibbur rizqa fil amri kullih. Mencintai kelembutan dan kesantunan dalam semua perkara. Kultu, saya katakan awalan tasma' lafalu. Apakah engkau tidak mendengarkan apa yang mereka sampaikan ya Rasulullah? Al, kultu, kata Rasul, kata Rasul, kultu, saya telah mengucapkan wa alaikum Saya telah mengucapkan wa wa'alaikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wa anha dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha Qalat dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata ya Aisyah, wahai Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rizqa. Sesungguhnya Allah zat yang maha lembut, yang maha santun, mencintai kelembutan, kesantunan. Wa yu'ti ala rizqi ma la yu'ti ala dan Allah memberikan atau menganugerahkan atas tindakan kesantuan itu apa-apa yang tidak Allah berikan kepada tindakan al-unuf, tindakan yang kasar, tindakan yang keras. Wa ma la yurti ala ma dan apa-apa yang Allah tidak berikan kepada selain itu semua, selain kelembutan. Lafaz ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Baik. Hadis ini apa ya, ada banyak faedah. Kita sebutkan satu persatu. Lalu kita bahas masalah intinya itu masalah masalah arif kelembutan. Baik. Hadis ini Allah menjelaskan kepada kita tentang watak Yahudi. Menjelaskan tentang watak Yahudi. Satu, Yahudi itu adalah suatu kaum yang sangat membenci Rasulullah SAW. Orang Yahudi ini kan suatu kaum yang sangat membenci Rasulullah SAW. Bukti kebencian itu mereka tampilkan dengan mendoakan kejelekan atas Rasul atau menjelekkan Rasulullah SAW. Pada ucapannya mereka assalamu alaikum. Jadi bukan salam, tapi sam kebinasaan. itu. Tindakan Yahudi ini menunjukkan bahwasanya mereka itu ahlul makidah. Orang-orang yang memiliki tipu daya dan makar. Yahudi. Minta izin ketemu Rasul, tapi yang disampaikan apa? Doa kebinasaan. Umumnya kalau orang minta izin, ngapain ya Pak? Sepertamu, ziarah, yang baik, nah, gitu ya. Mereka ada minta izin ketemu Rasul justru hanya untuk menyampaikan kalimat Assalamualaikum. Ini makarnya Yahudi, kebencian Yahudi, permusuhan Yahudi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Ayat yang kedua. Ayat nah, yang kedua yang kita ambil dari sini barakallahu fikum terkait dengan bab salam. Terkait dengan bab salam. Ketika orang-orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, maka jawabannya adalah wa'alaikum. Di sini Rasul mengatakan kultu wa'alaikum. Aku sudah jawab dengan kalimat wa'alaikum. Sebagian ulama atau dikatakan mayoritas ulama kita menyatakan apapun apapun lafaz salam yang disampaikan non muslim jawabannya wa'alaikum. Mereka mau mengatakan Assalamualaikum, mau mengatakan Assalamualaikum, mau mengatakan selamat pagi, selamat petang, selamat malam, dan segala macamnya. Jawabannya? Waalaikumsalam. Ada jumhur ulama. Ada pendapat sebagian ulama yang memperinci. Rinciannya, kalau mereka mengucapkan dengan lafaz salam, kesalahan yang sungguhnya, maka dijawab dengan setimpal. Setimpal. Tetapi kalau mereka melafazkan dengan lafaz selain salam, jawabannya waalaikum. Misalkan, misalkan kalau Yahudi atau Nasrani mengatakan assalamualaikum, kita dengarkan jelas salam assalamualaikum. Jawabannya apa? Kata sebagian ulama ini, jawabannya setimpal. Waalaikum salam. jawabannya. Kalau mereka mengatakan assalamu alaikum warahmatullah, setimpal. salam warahmatullah. Setimpal. Tetapi ketika mereka melaporkan selain salam, jawabannya Waalaikum. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamu Ahli Zimmah dan juga dirajihkan oleh Syekh Mu'taimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Dan Beliau mengatakan inilah pendapat yang lebih adil dengan ayat wa idza sayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi penghormatan dengan sebuah tahiyat, maka jawablah yang lebih baik atau yang setimpal. Dikarenakan yang mengucapkan yang mengirim diberi jawaban yang setimpal saja bukan yang lebih baik. Itu dikarenakan mereka memberikan tahiyat Islam. Assalamualaikum. Maka jawabannya Waalaikumsalam. Tapi ketika penghormatannya bukan bukan Islami, maka dijawab Waalaikumsalam. Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi lebih merujukkan pendapat ini dengan perincian seperti yang disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Baik. Bagi yang yang lebih mantap dan mengawalkan pendapat jumhur, setiap ucapannya non muslim dikatakan waalaikum nggak ada masalah. Mau ngomong apa? Wa Waalaikum. Makasih. Waalaikum. Kalau sore, waalaikum. Iya Pak. Assalamualaikum. Mana lagi? Waalaikum. Itu kok kau jumlah. Baik, ada apa? Kemudian barakallahu Hadis ini pembahasan intinya adalah masalah arifku. Itu diinginkan sama alif. Kata Rasul, ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhitur rifqa fil amri kulli. Allah yang maha rafiq, yang maha santun, yang maha lembut, mencintai kelembutan dan kesantunan dalam semua perkara. Baik, mahu rifq. Apa definisi rifq itu ya Pak? Jawabannya yang namanya rifq إيارة الأخذ من كل الأمور أحسنها الأخذ من كل الأمور أحسنها mengambil dari segala sesuatu dari segala perkara yang terbaik. Diambil yang terbaik dari segala sesuatu. Durif pun. Disebutkan dalam syarah Adabul Mufrad. Itu namanya rifq Mengambil sesuatu yang terbaik Baik, tentu yang yang dimaukan dengan kalimat terbaik di sini secara syakir. Ya bukan secara perasaan para syar'i. Baik. Sehingga yang namanya respon itu barakallahu itu. Kita mensikapi sesuatu sesuai dengan bimbingan syar'i padanya. Ada kalanya rizkun itu dalam bentuk lin. Kalau malam Kalau makomnya menghendaki Terkadang yang namanya arif itu Sikap yang tegas. Ketika makomnya menghendaki. Namanya apa? Namanya arifku. Ketika kita mengamal dari kaum muslimin. ya umum. Kita menggunakan li. Lemah lembut dengan mereka. Menyampaikan salam kepada mereka sapa dengan mereka, taklil qulub dengan mereka. Itu namanya rizqun fi Tapi ketika kita mensikapi semacam tokoh-tokoh bid'ah, kita mensikapi semacam sekte-sekte menyimpang, disikapi dengan sikap dengan ketegasan. Itu sebenarnya namanya Kenapa? Dikarenakan sikap tegas itu dilakukan pada tempatnya. Paham ya? Jadi yang namanya rizkul itu ya, mengambil yang terbaik dari segala sesuatu. Terbaiknya sesuai dengan syariat. Para pun. Karena kan? Tadani. Iya hikmah itu namir dengan dengan namanya respon. Respon pasti berkaitan dengan hikmah. Ada hikmah, ada respon. Ada respon, ada hikmah. Tapi saya ingatkan, tidaklah disebut dengan respon semata-mata bersikap lembut dan halus di semua keadaan. Bukan respon itu tidak pula dikatakan sebagai respon bersikap tegas keras di semua keadaan. Tapi yang namanya respon itu ya Pak, sikap lembut dan lunak di tempatnya, sikap yang tegas di tempatnya lagi. Itu namanya respon. Ingat sesuai dengan batas syariat. Sekarang contoh. Di sini ketika orang-orang Yahudi masuk menemui Rasulullah SAW, mereka mengatakan Assalamu alaika. Assalamu alaika. Di sini makom yang paling tepat, lembek atau ketegas. Yahudi Yahudi mengatakan Assalamu alaik. Lembek atau ketegas? Jawabannya Jawabannya tegas. Kenapa tegas? Dikarenakan yang disikapi itu bangsa Yahudi yang jelas kafir, yang membenci Islam, dan malah mendoakan Assalamualaikum. Tapi ketegasan itu sesuai dengan bimbingan saya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sikapnya ditujukan langsung dalam kalimat wa'alaikum. Ada itu. Ketika melampaui batas syariat, berarti melampaui tindakan Abu. Sekarang kita perhatikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan assalamu alaik, apa kata Aisyah? Eh, wa alaikumussalam wal nah, la'nah. Tabaik kata-kata lahna. Ini namanya apa ya, Namanya menyalahi sikap arifku. Sidak, tegas, tapi berlebihan. Mana kelebihannya? Kata-kata lakna. Kata-kata lakna. Wa alaikumusar wa nabai dia wa lakna. Tegas bagus. Dia Yahudi. Tegas bagus. Dia mendoakan kejelekan. Tapi sesuai dengan batas syariat. Katakan wa alaikum selesai. Tapi ketika ditambahi wal lakna itu melampaui batas. Maka itulah yang ditegur sama Rasul. Beliau mengatakan ya Aisyah, Inna innallaha rafiqun yuhibbur rizqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah itu lembut, maha, maha, santun, mencintai kelembutan dan kesantunan dalam semua. Jadi walaupun dia Yahudi, sikapnya dengan tegas, tetapi sesuai dengan kata syariat. Lewat lebih. Itu namanya rizqun, mengambil yang terbaik dari segala sesuatu. Nah, Para Barakallahu. Yang saya katakan tadi, ketika Muhammad Muhammad dengan orang awam dalam rangka tadi qulub kita kedepankan lin kepada mereka, Kalau lembutan, rahmah pada mereka. Ketika mensikapi tokoh-tokoh bid'ah yang menyimpang, sekte yang sesat dan segala macamnya, juga kita dan sikap syiddah kalau tempatnya dengan batas syar'i. Itu namanya rizq. Makna rizqun secara umum. Namun para fikum, kata-kata rizqun ini kemudian lebih dominan makna lin. Paham ini? Lebih dominan makna lin. Kelembutan. Sehingga ketika disebut kata-kata langsung menuju pada makna lin lembut dan santun. Yang perlu diingatkan di sini, kelembutan, kesantunan sesuai dengan kata syariat. Ada kalanya lembut di makomnya, ada kalanya tegas di makomnya, tetapi tidak melampaui agar Barakallahu Inilah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah yuhibbu rifqa amri kulli. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan uh, dampak positif arifah. Beliau mengatakan begini, Ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibur rizqa, wa yu'ti ala rizqi ma la yu'ti ala al-unuf, wa ma la yu'ti ala masiwa. Allah akan memberikan hasil yang terbaik, yang positif pada sikap rifat, sesuatu yang tidak Allah berikan ketika sikapnya ulu. Dan tidak mungkin diberikan pada sikap-sikap yang lain. Ini menunjukkan ya kawan, sikap ar-rizku yusabibul maslah. Wa yada'u ila al-manfa'ah. jadi sikap ar-rizku. Kelembutan, kesantunan sesuai dengan syariat itu membawa kepada kemaslahatan dan mengajak orang kepada kemanfaatan. Sebaliknya, yang namanya uluf, sikap yang kasar, yang melampaui batas, itu membuat kerusakan-kerusakan, nafsada mabarrah, harapan. Sehingga di sini kalau kita kaitannya dengan masalah manhaj, kaitannya dengan masalah tarbiyah seorang dai ilallah harus memiliki sikap arifah fil amri kulli rizqun fi manhajihi wa rizqun fi tarbiyatihi wa rizqun fi da'watihi dengan makna yang umum tadi Yus mengambil yang terbaik dari segala sesuatu. Di sini eh, Sifat ini sangat dipentingkan bagi para doa di Allah wabarakatuh Dia harus menghiasi dakwahnya dengan rifun, dengan kelembutan, dengan kesantunan. Dan ini kalau ada pengubah, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Terkait dengan tabur dakwah, tabur terbiak, tabur manhaj. Konsekuensinya para itu ialah yang pertama dia harus al-ilmu di halil maj'um. Dia harus mengilmui, mengetahui kondisi orang yang dia jamu. Si audiens dakwah harus dia pahami betul. Siapa mereka itu? Apakah mereka itu muslim atau kanan muslim? Kalau mereka muslim, mereka muslim ahlu sunnah atau muslim awam? ataukah muslim yang menyimpang dari al-haq? Mereka muslim yang nurut ataukah muslim yang membangkang? Mereka muslim yang kadar ilmiahnya tinggi ataukah rendah? Itu semuanya harus kita Al-ilm bihalil majnun. Apa tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa menempatkan dakwahnya sesuai dengan madhunya masing-masing. Kapan dia lembut? Tahu. Kapan dia keras? Tahu. Masuk yang ini dilembuti, masuk yang ini didekati, masuk yang itu dikerasi. Tahu. Dikarenakan tahu kondisi masing-masing masuk. Al-ilm ihalil madu. Ini menggandeng konsekuensi yang kedua yang sangat berkaitan al-ilmu fi kaifiyati da'wah. Dia harus mengetahui dan mengilmui kaifiyah dan tata cara dakwah. Kaifiyah dakwah ini barakallahu itu menyesuaikan madhunya. Kapan dia ribut? Kapan dia shifted? Harus tahu madhunya. Tema apa yang diangkat? harus tahu masuk dunia dan tahu bagaimana keistimewaan jawa. Temanya halus, atau ke temanya kejar. Nah, temanya landai, atau ke menohok begitu. Itu semuanya sesuai dengan kondisi masuknya. Ya bisa seorang kai itu kemudian selamanya lembut terus. Hah? Loh iya. Frontalnya iri sama mereka semua. Tidak punya, tidak punya apa namanya eh, semangat menghaji akar dia kuat. Tidak bisa. Tidak mungkin pula bagi seorang dai itu kemudian menyampaikan yang keras-keras terus. Keras, kencang terus. Tidak mungkin. Itu bagaimana tidak mungkin warga dan itulah penting ada kumullah diperlukan yang namanya tadi. respon kita awatihi wa respon kita ketika tarbiyah juga demikian dia harus tahu siapa matunya dia harus tahu bagaimana tata cara mentarbiyahnya kapan taklif mengambil hati orang kapan dia harus syidah sikap tegas sikap yang tegas dan kokoh Barakallahu fikum. Ini semua ekonomi ya, azakumullah, konsekuensi yang paling besar ialah harus punya ilmu. Ayat. harus punya ilmu. Ini karena ilmu ini tak mungkin muncul ini semua ya. Harus punya ilmu. Ilmu yang pertama jelas ilmu kita wa dengan pemahaman satu ummah dan yang kedua al khibrah dakwah harus memiliki yang namanya pengalaman dan terbang di dalam kerajaan. sudah merasakan asam eh, gimana asam garamnya sakit. Sehingga dia tahu ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Harus punya ilmu. Ijabah itulah yang dikatakan oleh para ulama dengan sebutan al-basirah. Memiliki yang namanya basirah dalam tiga poin di atas. وأنها الله ما تعالى firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin Rasul Nyaman adalah eh, ilmu, petunjuk, bimbingan. Terkait dengan ilmu, kondisi madu, dan tata cara dakwah. Ini semuanya akan menghasilkan yang namanya rizkun fil dakwah, rizkun fil tarbiyah, rizkun fil manhaj, rizkun wa hikmatun di dakwah wa tarbiyah wa manhaj. Kemudian kalau kita ada beberapa contoh di lapangan. Hal-hal yang termasuk respon. Di antara bentuk respon ya kawan. Di antara bentuk respon barakallahu fikum ialah at-taisir wa adamu ta'sir. At-taisir wa adamu ta'sir at-tabshir wa adamu tanfir. At-taifir memberi kemudahan kepada umat. Wa adamu tahsir dan tidak mempersulit umat. At-tabshir memberikan kabar gembira bagi umat. Wa adamu tanfir dan tidak membuat umat lari itu termasuk dalam bentuk rifkun. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan yasiru wa la tu'siru basyiru wa la tunfiru yang artinya Yaksiru, beri kemudahan. Wala tu'asiru, dan jangan bikin orang susah. Sulit memahami agama ini. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunafiru, dan jangan bikin orang. Contoh prakteknya, terjadi di zamannya Rasulullah SAW tentang kisahul A'rabi Contohnya orang Arab gunung yang kencing di masjid. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu belum mengisahkan hala a'rabiyun fil masjid. Ada seorang Arab gunung kencing di masjid. Faqama nasu ilaihi liyaqau Maka Orang-orang pun yang para sahabat langsung berdiri menuju dia untuk mencela dia, untuk memaki dia. Ya, wajar, kan gitu ya. Tentu di masjid. Jadi orang Arabi, Arab kuno yang syarif. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam mengatakan, jauh biarkan dia. Jauh biarkan dia kita harus biarkan. Ketika dia sedang menyelesaikan hajatnya itu, Rasul mengatakan kepada para sahabat, Innama bu'ithum muyassirin, walam tub'atu mu'assirin. Kalian ini diutus untuk memberi kemudahan kepada umat. Tidak diutus untuk membuat susah umat. Nah, jadi para sahabatnya. Saudara Ibn Hajar, beliau mengatakan, Arifu ala qawlihi sidran minna tuangkan tuangkan pada kencingnya tadi satu timba air. Ini kata para ulama adalah bentuk contoh taisir Rasul. Tabshir Rasul. Makomnya pas yang dihadapi siapa ya Pak? Arabi jahil. ya. Yang dihadapi Arabi jahil. Arab gunung yang butuh. Walaupun tindakannya sangat-sangat tidak etis, tindakannya sangat-sangat memalukan. Tapi Rasul memberikan taisir. Sisi taisirnya, katanya para ulama, dibiarkan dia sendiri. Kenapa? Sebab kalau jadi hadis, dicela, dimaki, dua kemungkinan. Yang pertama, lari dia. Oh, alah, lari. Sudah, sudah, sudah mau kecil, lari. Akhirnya apa? Kesana kemari. Nah, ya kena bajunya, ya kena badannya, ya kena sehingga ke tempat di tempatnya. Sementara kalau dibiarkan satu tempat bagi lari uang tuh, tak pasti kena kena semua itu. Tak masjidnya, tak badannya, tak wakilnya kena kafe ada kawan. Atau kemungkinan yang kedua, begitu dihadir. woi langsung tertahan. Ya kalau mau keluar, tidak jadi. Saking takutnya. Jadi sangat membahayakan kesehatan maka Rasul memberikan taisir. Jauh, biarkan. Ya, hasil selesai, long gitu ya, nggak menentukan penyakit. Nah, di, sebuah tempat ada solusi. Siram dia. Selesai. Disirami, hilang nafisnya, suci kembali. Tegur sahabat, inna ma bi'istum mu'yasirin, walam tub'atu mu'asirin. Setelah itu, menasihati, a'rafnya paham ya di dalam keterangan yang lain Rasul memberikan eh, tausiah para Arab dengan tausiah sangat ya. bagus Inna hari sakit, yang namanya di situ nggak boleh tentunya semacam ini masjid digunakan untuk Quran, untuk sholat, untuk zikir. Ah, doa doa orang Allahumma rahmi wa Muhammadah wa la tarham ma'ana Aku simpati terhadap dengan Rasul. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad Jangan merahmati kami. Jangan merahmati orang lain sama dengan kami. Eh? Iya, iya. Simpati. Itu ya. Itu namanya, namanya apa Namanya staisi. Tidak ada satu orang pun yang punya pemahaman Rasul membolehkan kencing di masjid. Itu tidak ada yang orang sendirian. Yang punya pemahaman semacam ini perlu dikoreksi otaknya ini itu bukan berarti membolehkan kita di masjid, tetapi apa ya Pak? Hah? Mempertimbangkan maslahat dan Biar Biarkan. Tujuannya apa? Supaya yang kena satu tempat masjid Dan supaya orangnya tidak kena penyakit. Setelah itu disiram, selesai urusan. Nasihati dia dan para sahabat. Tidak oh, berarti boleh kencing di masjid ini gitu ya. Hah? Kan, penting tapi setelah itu dilihat hati gitu. Tidak boleh. Tapi berhubung yang melakukannya itu seorang Allah bisa dilepas. Ya, Gimana lagi? Dikasih yang namanya Taifir. Dikasih tafsir ya. Kan? Berpaham ini? Contoh yang lain. Disebutkan dalam Sahih Muslim tentang kisahnya sahabat Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Yang diwarikan disebutkan dalam Sahih Muslim ketika sedang berlangsungnya saat berjamaah dengan Rasul. Yang salat ada orang yang bersih. Tiba-tiba sahabat Muawiyah ini mendoakan dia, biar ya kamu Allah. Seling. Jangan saya rugi. Ya ngomong, ya kamu Allah. Yang lainnya melihatnya dia. <laughs> Kayak mengingkari. Ini dia bicara. Mana kau tahu mengenai ini? ngomong ya, apa kamu kau dengan saya? Siapa dia? Yang lainnya menempuh pahanya masing-masing. Supaya apa? Supaya dia Aduh. Kalau nanti sadar, sadar akan kesalahan. Dan kita selesai salat katanya Muawiyah bin Abi Hakam ya Rabbi Allah anhu, "Wallahi ma ra'aitu mu'alliman khairan qat min Rasulullah Sungguh aku tidak pernah melihat seorang pendidik yang lebih baik daripada Rasulullah. Wallahi ma darabani wala syatazani. Sebetulnya Allah Rasul tidak mukul saya, tidak memaki saya, tidak mencela saya. Langsung lagi sholat di darat jatuh. Allah bisa. Gitu ya? Tidak dijawab, tidak dimaki, dan dibunuh. Beliau hanya, hanya memberikan tausiah kepada Muawiyah إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر وتلاوة القرآن Sesungguhnya saat itu tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia. Hanya ada zikir daripada itu kenang selalu sama Muawiyah sampai meriwayatkan ini hadis dan diabadikan dalam Sahih Muslim. Insya Allah ya kan. Itu namanya kan. Namanya taizir dan tersyir memberi kemudahan memberi kabar kami yang melakukannya ketika itu adalah seseorang yang belum tahu ilmunya masih jahil belum mengerti larangan di dalam itu termasuk ya siru wala siru basyiru wala siru dan saya ingatkan ini semuanya dengan aturan syariat. Jangan dipahami dari riwayat ini tidak memberi kemudahan selalu kepada umat. Hah? Apa maunya mereka turuti? Bunda. Oh, Nggak bisa. Ini semua dengan dengan apa begini? syariah dengan aturan agama para tuan. Kasih yang terbaik, kasih yang paling mudah, kasih yang memudahkan bagi mereka Jangan bikin mereka sulit, jangan bikin mereka lari dari agama Allah yang mulia. Nah, bahwa nah, Ayat termasuk bentuk arifok. Ini kan atridir wa tersyir. Termasuk bentuk arifku ialah At-tarawi fil amr. At-tarawi fil amr. Qabla al Mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan. Ini yang disebut dengan istilah ad-da'ani. Disebut apa? Ad-da'ani penuh pertimbangan, penuh perhitungan dalam melangkah, dalam bersikap sebelum memutuskan. Pertimbangkan maslahat dan nolong. Ini akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah Rasul alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Asyaj Abdul Qais. Kata Rasul, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anah." Sesungguhnya pada kamu ada dua perangai yang kau cintai. Al-hilm wal anah. Al-hilm itu kesabaran. Sabar dengan penuh kesambungan. Wal anak at ini Penuh pertimbangan sebelum memutuskan. Namanya at ini. Ini para kabitum muncul ketika memiliki rizkun. Sebelum berucap dipertimbangkan maslahat atau kemauan. Sebelum bersikap dipertimbangkan maslahat atau kemauan. Bersikap yang lembut dipertahankan, di, di, di, di, di pertimbangkan maslahat atau Terus Bersikap yang terkait juga demikian. Maslahat atau kemotoran. Semuanya iya. dari dengan bimbingan asyariah. Bimbingan asyariah. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk ar-rifq. Kelemah lembutan depan Allah yang sangat dianjurkan di sini. Terutama bagi para doa ilallahi azza wa jalla Baik. Termasuk arifq. Termasuk arifku. Kelembutan dan kesantunan. Barakalafikum. Ialah. Adamu hasil ghadab. Tidak mudah dan tidak cepat marah. tidak temperamental. <clears throat> mental. Sekali lagi, itu dari sikap Arifah. Dari sikap Adda'ani. Orang bisa punya sikap Arif buat Ta'ani, itu mikirnya panjang. Sumbunya panjang. Tidak sumbu pendek. Ketika ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah Wasallam dan meminta nasihat, apa kata Rasul? La tarlo. Jangan masuk. Diulangi lagi, ausi ya Rasulullah. Apa kata beliau? La tarlo. Hmm, kamu jangan marah. Kalimat la tarlo ini dimaknakan ya, bahir, jangan cepat marah. Jangan punya suhu badan juga dimaknakan dengan jangan melakukan segala sesuatu yang bisa memancing emosi. al al Jali Jangan melaksanakan semua sebab yang memunculkan kemarahan. Sehingga ini nasihat para praktikum sangat penting sekali kaitannya sangat erat dengan yang dengan namanya arif wali. Sehingga kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang dai, itu harus memiliki kepala tinggi. Tidak cepat emosi, tidak cepat marah, tidak cepat apa namanya melihat, tapi semua dipikirkan masak-masak, matang-matang, penuh hikmat, pertimbangan maslahat dan ada Barakallahu Ini sangat bermanfaat insyaallah taala termasuk bentuk arifah ialah ikhtiaru aisyaril amrain ikhtiaru aisyaril amrain ma lam yakun isma termasuk rifqun ya nah, memilih yang paling mudah dari dua perkara memilih yang paling mudah dari dua perkara selama bukan perkara dosa. Jadi ketika dihadapkan dua pilihan, A sama B, dipilih yang paling mudah, dipilih yang paling ringan, selama bukan perkara itu sifatnya Rasulullah alaihi disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan tentang Rasulullah SAW, Ma khuyyira ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما malam yakun isma. Tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam disuruh milih antara dua perkara. Melainkan beliau pasti mengambil yang paling mudah. Sama bukan? Sama bukan? Perkara terus. Namanya ikhtiar aizal amrain. Maka ya. Sehingga tidak susah. Yang gampang Yang mana? yang pada rendah, yang pada ringan. Dalam semua perkara. Nah, sekali lagi, ini semua dengan bentuk, dengan aturan syar'i barakallahu fikum. Allah mengatakan malam yakul isma selama bukan termasuk perkara yang dosa. Sehingga menggunakan ketentuan-ketentuan syariat. Para kulihada karena ya tidak azakumullah sangat banyak sekali bentuk-bentuk yang namanya arifku, kelembutan dan kesantunan Ragu. Semua itu dianjurkan dan sangat di eh, diharapkan ada pada masing-masing muslim, terutama bagi seorang kaya Allah Taala dan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa dan dia wujudkan dalam semua perkara dalam muamalahnya dalam eh, apa namanya eh, semua perkaranya fil amri kulli dalam semua perkara para itu memunculkan yang namanya ar pokok Barakallahu. Insyaallah sebagaimana janjinya Allah dan juga Rasulnya SAW ketika hiasan rizku maka yang muncul kebaikan kemaslahatan tapi ketika yang muncul al maka yang muncul kemaslahatan dan mafsadah barakallahu fikum wallahu taala alamu Suat ini terkait dengan hadis yang ke-10. Ada yang mau tanyakan? 48 saya bicara ada yang mau tanyakan sebelum saya teruskan ada yang cukup yang mendengar bacaan imam, ya. termasuk bacaan lama yang ada yang mengatakan wajib, termasuk mendapat untuk sholat dan iya. lainnya. Iya, Pertanyaannya? Pertanyaannya kadang-kadang kita bingung milih pendapat yang mana gitu Karena kalau kita pilih pendapat yang wajib baca fatihah, kadang-kadang kita lupa gitu. Setelah terhanyut bacaan imam, kadang-kadang kita lupa gitu. Eh, yang seperti itu boleh nggak kita memilih yang eh, Ya. dengan dengan baik yang yang paling mudah. Iya betul. <laughs> Adapun terkait dengan ahkam syariah yang diistilahkan oleh para ulama, tidak bisa kita menggunakan kaidah aisyah rumah yang paling ringan yang paling mudah. Hmm. Itu namanya yang itu hawa nafsu. Tapi terkait dengan ahkam syariah harus dipilih arjahuhuma. Maksudnya bukan aisyahuma tapi arjahuma. Yang paling rajin dari pendapat yang ada. Sesuai dengan bagian yang kami miliki. Terkait dengan masalah ini ada silang panjang memang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan badan imam badan makmum. Ada yang mengatakan makmum membaca al-fatihah rukun. Dalam semua orang. Dan praktis mengkaji kalau anda mantap dengan sebuah pendapat, amalkan lengkap dengan konsekuensi ya. Toleransi dengan pendapat yang lainnya. Kalau sama-sama kuat. Dalam masalah ini saya pribadi, saya katakan pribadi. Karena hilang, jadi nggak boleh memaksa orang itu pendapat gitu ya. Secara pribadi, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan al-fatihah itu rukun dibaca oleh imam, oleh makmum dalam semua sholat dasarnya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wal Muslim la salata liman lam yaqra fi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu umum lafaz La salata. La di sini kan nafsu sehat menafikan perasaan. Umum semua salat, baik yang jahriyah, yang sirriyah. Ya, kan? tidak ada kata-kata la solata jahriyat tidak ada. Kata-kata la solata umum. jahriyat jahriyat Juga umum. Liman lam. Liman lam. Imam. Siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun uh, hadis uh, lahu imam wa qira'atuhu lahu bagi yang mengatakan sahih itu dikecualikan. Ini hadis umum dikecualikan dengan bacaan Al-Fatihah. Jangan. Paham ya? Karena siapa yang punya imam, bacaan imam, bacaan dia. Itu umum. Tapi dikhususkan oleh Al-Fatihah. Harus baca. Jika terkait dengan ayat, apabila dibaca Al-Quran, maka dengarkan dan diamlah. Jadi umum dikhususkan dengan Al-Fatihah dengan semua dalil yang mereka bawakan, itu semuanya lafaznya umum, naam, dikecualikan al-fatihah. Untuk al-fatihah harus dibaca. Selain al-fatihah, tidak. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, kalau kita memilih pendapat ini dan ternyata lupa tidak baca, konsekuensinya rokaat satu itu tidak sah dikarenakan membaca Al-Fatihah rukun sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka rokaat tersebut tidak sah. Oleh ini, lupa. Loh, lupa apa ini? Yang ini nggak dianggap. Ketika Imam Salam, nambah satu rokaat lagi menggantikan yang satu. untuk pendapat ini ada tiga tempat baca Al-Fatihah. Yang pertama, bersama-sama dengan imam. Hamzah diikuti. Misalnya baca dalam musik dengan imam. Atau yang kedua, setelah imam selesai satu ayat diikuti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim. ar Atau yang ketiga, dibaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah ketika imam baca surat ini atau ini atau ini silakan pilih. Ini untuk sholat jahriyah. Ataupun yang seriyah semuanya sepakat harus membaca Al-Fatihah. Naam. Dari tadi. Ada lagi yang lain? Kalau perlu membaca keterangan, saya mantap dengan pendapat yang kedua. Kobol pada masalah. jika ada masalah sama sama termasuk menggunakan hadis, dalam kita toleransi langsung dalam permukaan semacam ini. Tapi ingat harus tahu konsekuensi pendapatnya antum. Pendapat yang mengatakan bacaan, bukan bacaan, makmum. Konsekuensinya barakallahu fikum di antaranya kalau antum datang agak masuk begini mendapati imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka antum masuk top, langsung takbir ihram dan wajib bagi antum ketika itu baca Al-Fatihah. Berani. Kenapa? Dikarenakan bacaan imam sudah lewat. Imam baca su surat. Ketika itu Anda wajib membaca Al-Fatihah. La salata lima lam yaqra fi fatihatil kitab. Pahami? Nah ini diantara yang yang yang melemahkan pendapat ini. Joko baca Al-Fatihah, katanya kita kurang al-Qur'an fastami'u ulahu wa ansitu. Suruh diem. Kau oh, baca Al-Fatihah. Ya karena lewat bacaannya. Ya sama saja. Antara lewat bacaannya dan yang dari awal baca, ya waduhai, dikecualikan al itu konsekuensi pertama. Misalnya, konsekuensi yang berikutnya ketika antum datang ke agak terlambat, takbirullahu akbar, membaca Al-Fatihah, belum selesai Al-Fatihah, imam sudah ruku, antum belum dihitung satu orang. Ya jelas, itu ya, ruku langsung kamu wajib rukuk dan rokat yang ini tidak dianggap dikarenakan anda belum atam al fatihah apa begini tetapi misalnya itu konsekuensi dalam berpendapat itu namanya memilih rumah maaf jadi bukan aitaruhuma mereka yang gampang enak kan Nah, berarti gampang, gampang ayo, gampang ya. Hah? Wah ini ada istri hamil atau menyusui Ramadan. Paling kamu ini guys. baik. kerja-kerja. Kerja. Hah? Jangan hal seperti itu. Tapi ya jadi masalah itu bukan masalah pendapat itu. Dia memilih pendapat ini bukan karena arca arjahuhuma gitu. Tapi aistaruhuma. Repot urusan. Itu namanya hawa nafsu. Sehingga dalam masalah akam tidak masuk. Dalam masalah muamalah. Misalnya. Yang lain. Hmm. tidak Kenapa Pak masih ikut? Ya karena ada sebuah sejarah. Itu masuk gerakan. Kecuali setelah ketika Bedakan antara gerakan sama takbir. Yang namanya takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Yang namanya gerakan tangan namanya rohul yadain. Beda. Gitu. Jangan salah paham. Takbir. Ini bukan takbir ini. Ini namanya rohul yadain. Angkat kedua tangan. Takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Terima kasih. Ayuhan Takdir itu punya dua hukum. Yang pertama dihukumi rukun. Ini satu. Namanya takbiratul ihram, rukun. Yang kedua dihukumi wajib. Ini takbiratul irtifal. Takdir pada gerakan e, perpindahan gerakan. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib barang siapa yang sengaja meninggalkannya maka tidak sah Barang siapa yang lupa maka wajib Paham dah? Kan? Pas. Bila kan. yang namanya takdir ngomong Allah Akbar. Aku punya ini namanya rokul ya angkat tangan. Nah. Kenapa? Bahkan hadis menyebutkan وإذا قال Allah, الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah ucapkan al-hana wa lakal Wafir hadis menunjukkan sami Allahu liman hamidah dibaca oleh imam. Kalimat Rabbana wa lakal hamd dibaca oleh makmum. Akhirnya ya, itu wahir hadis ini. Tapi disebutkan dalam beberapa keterangan riwayat yang lainnya nggak demikian. Disebutkan bahwa imam pun juga membaca Rabbana wa lakal Makmum pun juga membaca sami Allahu liman hamidah. Barakallahu uh, eh, Sehingga saya itu di NB diingatkan sama Syukur Albani dalam buku beliau Syukur dalam panti itu. Beliau mengatakan seperti ini, ini bacaan juga dibaca oleh makmum. Sami Allah dalam hamidah dan Rabbana wa rasulullah juga dibaca ini. Allah a'lam Nah. Ah, yang lain. kita imam dengan alam kita itu Jadi lihat ketika antum baca sir itu akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Dari pengalaman selama ini. Kalau ternyata ketika antum baca sir, tidak ada masalah. Mereka memaklumi. Oh, ini paling orang anu. Nah, kabur diri. Jadi jangan ada masalah. Antum amalkan yang sesuai dengan sunnah yang antum rasakan. Dan itu yang lebih rajin secara periwayatan adalah dengan sir. Dengan sir. Tapi sebenarnya ketika mendapati di tengah-tengah masyarakat akan muncul fitnah besar heboh sak masyarakat gara-gara basmalahnya tidak jauh. Nah, yang semacam itu yang dikeraskan bacaannya. Kenapa demikian? Dikarenakan membaca sir itu rukunnya sunnah. Ya, sirnya itu sunnah. Beran. Nah, sehingga terkadang diperbolehkan meninggalkan sunnah yang hukumnya sunnah dalam rangka untuk tak itu. Dan ingat, antum tahu dari pengalaman yang ada dan kondisi masyarakat yang ada, ini kalau disingkirkan, besar urusannya. Jadi jangan lupa dan agak keras gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang ngerti, oh, ngocok bismillah. Saya paham ya? Jadi ada kualitas kalau umumnya Hal-hal yang hukumnya sunnah tak wajib. Eh, ketika diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu lihat kondisi maslahat mabarat. Hukum asalnya dikerjakan. Tapi kalau mengerjakan perkara yang hukumnya sunnah tadi menimbulkan fitnah besar, faedahnya er tarkul mustahab uh, apa uh, minas sunnah tarkus sunnah ya tadi termasuk yang disunahkan Rasul SAW meninggalkan hal yang hukumnya sunnah dan wajib dalam rangka untuk tak ditutup melembutkan hati yang dikerjakan di zamannya Rasul terkait dengan kata Rasul hendak membuat kata seperti Nabi Muhammad dengan dua pintu. Tapi jika dikarenakan masyarakat tidak memungkinkan, maka berdiam. Membuat dua pintu sebenarnya sunnah saja. Bukan perkara nyuruh, bukan perkara wajib. Jadi supaya lebih afdol sesuai dengan bangunan Nabiullah Ibrahim. Tapi dikatakan masyarakat yang tidak menerima, maka perlu tinggalkan itu. Karena rangka untuk takliful hmm. Dan kenapa ketika ada sebagian sahabat atau bin Zubair perjalanan rumah merupaknya sesuai dengan hmm, Nabiullah Ibrahim? Luar biasa. Begitu beliau apa namanya terpenuh, kembalikan lagi sama Allah. Yang kata para ulama semenjak itu sepakat jangan diotak-atik. Nah khawatirnya nanti eh, jadi permainan para penguasa bongkar semua, bongkar semua, bongkar semua, bongkar semua, bongkar semua, bongkar semua. Akhirnya semenjak itu sampai sekarang ini ya, sudah ada satu pintu. Hmm. Bid'ah. Punya bid'ah ya, ah, jawabannya dikarenakan hadisnya pak, Hadis Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Nabi Rasulullah bersubuh saat mati dan wafat baik. Di iya. Arabnya ada rawi yang bernama Hujjah atau Ar-Razi. Isa bin Nabi Isa dan dia baik dan dia adalah satu-satunya rawi yang meriwayatkan hadis ini dari arah semuka. baik ini nggak mungkin mengamalkannya baik dan baik man amila amaran laisa alaihi amrun ya kita tidak cinta bermasalah ya. Tidak cinta berizin. Biasa saja. Tidak cinta minta ya. Mereka saudara. kamu Maaf, hati Saya punya pendapat tidak ada eh, baik. Kau ke dulu. <laughs> eh, sampaikan dengan cara yang baik. Enggak boleh imam itu bekerja dengan makmum dalam masalah dia-dia. Bisa. Boleh. Bisa. Bisa terjadi. Bilangnya mendekat. Iya. Iya. Jadi yang kita amalkan itu barakallahu fikum yang kita yakini sesuai dengan sunnah Rasul Ataupun dengan perkara yang ikhtilafkan oleh para ulama yang kita yakini rajih dengan ilmu yang ada pada kita. Kita tahu. Kaitannya dengan Kenapa? Uh, hadis itu dipahami oleh oleh, oleh sebagian ulama kita mengikuti imam dalam perkara-perkara yang sunnah. Innama ju'ilal imam liutam nabihi Imam dituntun diikuti. Lalu Rasul menyebutkan poin-poin. Faidha kabbara fakabbiru, wa idha rafa'a, wa idha eh, eh, rafa'a farkan, wa idha rafa'a fahamidallaha, wa idha rafa'a farfa'u, wa idha qala fayawman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamil akhiri. Yang dijelaskan dia pakai yang sudah dengan semua. Kalau takdir kamu ikut takdir, rokok, ikut rokok, tadi ikut tidak Sudah semua. yang mereka mengatakan itu untuk amal-amal yang sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan diikuti. Yang sesuai dengan sunnah, gak sunnah diikuti. Ini salah mereka yang dosa. Kalau betul, semua tahu. tak. Saya pribadi bicara pada orang yang sama. Mengikuti gerakan imam yang sesuai dengan sunnah Rasul. Dan ketika ada perkara ikhtilaf, mengikuti gerakan imam, eh, melaksanakan gerakan yang yang kita rojikan sesuai dengan ilmu. Jadi bukan dijelaskan dengan dengan aisyah huma tadi bukan. Dijelaskan sesuai dengan ilmu yang arca huma. Jadi mungkin ada ada perbedaan. Imam sedekah. Kita lagi berjaga yang turun tidak turun. Kita lagi sedekah. Imam kata syahud diam. Kita gerak-gerak, kita gerak-gerak. Paham ya? Lihat kita mengamalkan sesuai dengan ilmu yang kita miliki arjahu maksudnya itu nah dan itu yang nyata di masyarakat jadi gitu yang yang, yang mereka amalkan selama ini ya ya ya kan dari begitu pula takdir menjadi imam mengatakan di sana iya yang kita amalkan yang sesuai dengan sunnah saya katakan takdir yang sesuai dengan sunnah tidak angkat tangan yang takdir sesuai Nah, ada juga begitu. Sesuai dengan sunnah tanpa angkat tangan. Takdir. Allah nah, Hmm. Iya, kalau jangan duduk eh, sholat yang hanya punya satu tasyahud. Ya kan? Ada pendapat istirahat dan mengatakan tawaruk. perkataan yang, oh, berarti masyarakat umum, kebanyakan tawaruk. Bagaimana tersebut akhir? Kita merosikan istilah. Sekian hal awal ya sudah kita amalkan istirahat. Walau imamnya jadi Yang kita amalkan sesuai dengan sunnah. Ketika ada khilaf yang kawi, kita amalkan yang arja hubungan yang pada arah sunnah. Ya. Yang istirahat itu, istirahat itu hanya yang istirahat tadi yang itu asal itu asal tersebut. Adapun tawarruk itu untuk sholat yang memiliki dua tersebut. Tersebut di awal al-iftirash, wasadi al-tawarruk. Hadis yang mereka bawakan terkait dengan tawarruk itu ya, Pak. Itu mutlak am. Amin. Ya? Dan saya melihat Rasul tawarruk pada tasyahud yang diakhiri ada ini maksudnya umum sekali ya. Dan itu diterangkan dalam keterangan yang lain lebih lebih jelas lebih wawu. Itu untuk sholat yang punya dua tasawuf. Yang pertama istirahat, yang kedua adalah tawadhu. الشيخ الدكتور محمد بن عمر بزنون حفظه الله ايضا punya risalah khusus masalah itu. Seperti risalah khusus yang menjelaskan bahwasannya yang rajib istirahat untuk sholat yang punya satu tasawuf kumpulkan sahabat semua riwayat yang ada dan jelas yang saling melengkapi itu, ya yang mereka jadikan sebagai hujat eh, itu sebagai eh, dengan tawar, tidak ada yang ini riwayat umum dijabarkan dengan keterangan yang lainnya rinci ternyata itu untuk yang punya suatu yang awal jelas yang dua Ada pun yang untuk saudara cukup dengan jelas pendapat yang dirujukkan dan pendapat yang sudah dijelaskan sama Syekh bin Baz rahimahullah. Wa hada wa Hada wa ar-ra'as. Khilaf dia, tadi ketika saya tahu itu kalau dia tahu berapa dia dia. Kita hentikan kita itu harus artinya kita mengamalkan sesuai dengan yang yang kita harus sudah. Bila ilmu bukan jalan hawa nafsu. Umumnya masyarakat subuh ya, tawar kafe, ya karena mereka syafi'iyah. Nah, sementara kita, kalau kita itu ikhtiras, kita ikhtiras. Kita ikhtiras. Di innama fi'ilal imamu liyutamma bihi itu untuk yang sesuai dengan sunnah atau Rasul alaihi salatu wassalam. Maka nah, kelas sudah ada sebagian mengatakan diikuti no. Salam. Semuanya diikuti. Yang betul untuk dia, untuk kita, yang salah untuk kita, atas dia. Yaitu mutlak berarti dalam semua keadaan. Imamnya kunut, ikut kunut. Imamnya apa lagi? Nah, dirawat? Iya. Sudah. Kado ini urusan. Lagi kita salat lah ya. Kalau salat, itu semua di. Jadi ketika imamnya ikhtiras harus ikhtiras tawarok, tawarok, sedekat, sedekat. Ikuti semuanya. Allah alam. Ya kalau dia punya pendapat semacam itu ya, ya sudah. Amalkan sesuai dengan proses yang digunakan Anda. Tapi yang ma'ruf di di zaman sekarang ini adalah itu. Tapi yang mereka amalkan, yang mereka pandang, ada bos. Kalau orang Nahdiin atau orang-orang sufiat ya, ketika Eh, sholat di belakangnya ahlu sunnah yang kerja subuh. Tapi ikut istiras kalau no tak rugi kewe, tak dikiri. Siapa ya, ya? Nah, iya. ini kan yang diawakan yang rojit menurut mereka. alhamdulillah. Hah masalah konteksnya itu membahas masalah Syria dan lain-lain gitu. Jadi imami baca ayat yang bagaimana sesuai keadaan seperti itu terus sebelum rokat dua dia membaca kunut gitu. panjang sekali. Imamnya itu. Imamnya akan kejadian bagi hmm. pemimpinnya, eh, mendapatkan keselamatan bagi kaum di sana, hmm. yang di sana, hmm. seperti itu tindakan kita cuma menuduh. Untuk pihak dia bagaimana? Kita setuju. Tidak boleh minta tangan. Kita setuju. Yang kunut hanya imam. Kita diam. Tidak angkat tangan. Tidak mengalami. Itu kalau betul kunutnya. Adapun terkait dengan kunut nazilah. Prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Kudut nazilah itu harus dengan SK pemerintah harus resmi izin resmi uh, turun dari pihak, uh, pihak pemerintah yang memulai koordinasi. Jadi kesadaran pada para ulama, para ulama yang menyatakan pada para penguasa, para penguasa yang menurunkan SK. Tidak ada kunut nazilah swasta. Harus dengan SK pemerintah. Ada beberapa amalan pada waktu itu yang harus dengan para penguasa. Yang ada kunut nazilah kemudian isi minta hujan di ini id haji jihad Jumat jamaah ya benar nah yang sebelumnya tarik lagi nah Allah taala kalau yang dilaksanakan swasta itu kan lain atau kalau tidak swasta kunjungan wilayah betul-betul syari kan gitu ramai tidak bisa juga anggapan karena riwayat yang menyebutkan dan Quran juga tidak ada penyebutan itu semua hanya ada keterangan Rasul Quran Nabilah Allah Taala Alhamdulillah ini mulai teruskan cerita andung sama lagi hmm. sudah 76 menit saya bicara ini jam 5 lebih 18 menit jadi ya Allah Seberapa harganya? Nggak lagi berarti. Ya. Ada yang lain? Iya, Kalau sholat, jika sholat di masjid yang imamnya itu kesempatan lokasinya itu sangat sekali. Kadang-kadang kita ya nggak nutupi. Kita misalnya benar nggak nutupi selama empat rokaat misalnya. Nah, itu nah, batal, mulai gitu? lagi. Lah ya iya. gitu. Jadi eh, batas minimal kita sempat membaca Al-Fatihah. Ketika rukuk sempat membaca doa rukuk satu kali. Jadi ya, jelas sempat membaca Rabbana walakal Ketika sujud sempat membaca doa sujud satu kali. Ya, ya. Kalau masih ngejar, sah. Tapi kalau nggak ngejar, nggak sah. Harus mulai lagi. Nggak semua, nggak ada yang sah sholatnya. Atau ngejar tapi badannya amburadul itu Jadi, lah, iya, iya dong. Iya, mau itu iya, jadi kayak itu, kamu. Lain, jelas. Iya. Kalau bilang halal, ya jelas. Ah, ah, ah, nggak bisa. Harus jelas. Wadah. Rabbi Allah. Rabbi iya kan iya, Allah Akbar. Oh, bisa. Tidak Tidak Itu minimalnya. Harus keluar. Ya, itu pengalaman sekali punya terakhir bisa itu mungkin dia belum tahu sebelumnya kayak gitu ya teruskan aja kayak gitu. sampai rokat yang keempat ke biru terus aja salam atau selalu lagi lagi langsung ya kalau harus sudah tahu sebelumnya ya jangan kalau di situ kalau tahu sebelumnya jangan di situ syaratnya saya cuma yang mungkin kita nggak tahu kan uh cepat wah sakit ya sudah alam langsung lagi lagi Gimana kan nah itu? Ya. Di mana orang agak baik. Coba-coba dengan Allah. Eh? Eh? Ya nggak bisa. Rokaat yang itu nggak nggak dihitung. Mungkin kita boleh baca al-fatihah. Rokaat yang kedua, kayak eh, gitu lagi, jadi ya, asal. Ketiga, kaidahnya coba jadi kecinta pulang lagi lagi kita berkat. Itu rukun. Yang mungkin kan Misalkan nyandak dua yang sudah, enggak, nambah lagi dua Iya, nambah lagi dua Menambah lagi rokaat yang al-fatihahnya datang. Enggak, nambah lagi. Dan ketika sudah empat empatnya sekaligus sudah batal dari awal lagi. Itu namanya rukun. Yang namanya rukun itu demikian konsekuensinya. Jika tidak dikerjakan ya, harus diulang lagi rukun. Itu jelas susah ini. Susah ini jelas. Karena tindakan dua tidak dua tidak ngulangi dua lagi susah itu lagi. Yang rukun susah yang waktu susah yang sunnah. Ada rukun sholat, dakwah sama dan sunnah Ya rukun, ya wajib susah itu ketika dia lupa. Jikanya kalau rukun membuat dia nggak sah, kalau wajib masih sah, tapi cukup dia susah itu. Kalau yang sunnah ada masalah. Kan mengatakan dijadikan imam begitu. Jadi kalau kita bacaannya orang cepat gitu, ya ikuti imam aja. Kita ya dan surat mustaqim, kita rokok, kita rokok, susah sebagai dia gitu. Iya, begitu pemahamannya pemahamannya pemahamannya kira merokok ketika itu. Karena ketika dia masih tinggi, dia surah al-mustaqim, Allahu Akbar. Iya. Itu makomnya, makom mutaba'atul imam. Harus ikut imam. Hmm. Artinya harus menghentikan al-fatihahnya. Hmm. Allah Akbar merokok. Hmm. Tapi hukum al-fatihahnya belum. Nah, salatah lima lam yakrah di fatihah. Ketika dia langsung takdir itu betul, langsung takbir imam. Karena innama Syekh di Ramadi dengan makom mutabah. Berhubung Al-Fatihahnya belum kelar, belum selesai, terkena riwayat tadi. La salata liman lam yaqra kita fatihatil kitab. Barakallahu fiikum. Dengan suara terakhir. Jadi, gimana Pak? Masalah kurban, Masya Allah. Itu secara umum, di masyarakat kalau bukan itu jualan saja. Itu misalnya tentu juara itu 4 juta ya, misalnya dipakai 2 juta itu menurut saya ini Iya betul. Iya. Ya. Iya. masih Jo. Ya. Kali misalnya aku gak mampu pembayar harus diatur. Iya, gak mampu gak kawal pernah. Umumnya langsung begitu. Syarikat berapa? 14 perusahaan. Syarikat. jangan awal ya bukan gitu maknanya ya Allah ya Allah pengertiannya itu kalau korban itu jangan um, yang yang genah gitu loh yang genah jangan kemudian minta yang gemuk yang zen yang bagus rakis jika ya, ketemu tidak ketemu ya pengertiannya ya, ya nawa tapi standar kan nah, kemudian kayak orang malas mengeluarkan polusnya gitu loh. Mana mau sih miliun, tapi dapetnya zen. Ditawa-tawa saya kelek, <laughs> sama saya nggak habis. Tidak bisa. Ya kan, segitu harganya sudah. Harga ketemu yang sekarang yang gemuk besar, dua juta, ini sudah bismillah. Allah alam أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك